Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibu rabbuna wa yarda Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala muhammad Wa ala ali muhammad Kita lanjutkan di bab terakhir Sebelum ujian Di halaman 77 Babu jawazibil mudari'i Atau jawazimul mudari'i Bab perangkat-perangkat yang membuat majzum fi'il mudhari. Qala al-musannifu wal jawazimu samaniyata asyara wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amr du'ai ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن وهما wa idma wa ayyu wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haythuma wa kaifama wa idha fi sya'ri khassatan Berkata penulis ya, Ibnu Ajur Mason Haji bahwasanya ya perangkat-perangkat yang membuat jazam fi'il mudhari itu ada 18 yaitu lam ya tidak lama belum alam tidakkah ma belumkah lamul amr wa du'ai ya lam untuk perintah dan permohonan lalu la finnahi wa du'ai lam untuk melarang atau permohonan in jika ma apapun man uh, siapapun atau barang siapa mahma apapun idma e, jika ayun apapun ya mata kapanpun ayana kapanpun aina dimanapun anna e, dimanapun suma dimanapun kaifam kaifama bagaimanapun wa idha fi sya'ri khasah dan jika dalam syair maka khusus ya maka khusus. Asyarhu ya penjelasan dari Syekh Abi Anas Malik eh, bin Salim bin Matar ba'da an faragha al-musannif rahimahullahu min dhikr an-nawasibi syara'a fi dhikr al-jawazimi wal aslu fil jazmi al-fi'li an yakuna bisukuni sukuni wa yanuba anhu hasfun nuni fil af'al al-khamsati wa harfil illati fil fi'lil mu'talil akhiri ya setelah penulis ya menjelaskan ya tentang perangkat-perangkat yang membuat mansub fil mudhari maka penulis memulai dalam menyebutkan perangkat-perangkat yang membuat majzum suatu fi'il mudhari dan asalnya wal aslu fil jazmil fi'li dan asalnya Fil mudhari itu mazum dengan tanda sukun. Dan terkadang ya dengan tanda dihapusnya nun untuk fil-fil yang lima. Wahat fuhar fil illah dan dihapus huruf illat dari fi'il mu'tal akhir wa huwa yujzamu idza sabaqahu ahadul adawatil jazimati dan fil-fil tersebut majzum ketika Salah satu dari perangkat-perangkat mazum di bawah ini itu mendahului fiil tersebut. Wahya ala kismaini dan jawazimul mudhari itu ada dua macam. Yang pertama ma yajz ma yajzimu fi'lan wahidan wahya lam walamma walamul amri wad du'ai wala fin wad du'ai yang pertama yang menjazmkan satu fiil yaitu lam, lama, lamul amr wa du'a dan la la finahi wa du'ai. Yang kedua ma yajzimu fi'laini wa hiyal baqi. Dan yang kedua yang menjazmkan ya dua fiil sekaligus dan itu adalah yang sisanya ya. Jadi yang yang pertama yang menjazmkan satu fiil itu ada satu dua tiga empat ya, lam, lama, lamul amr wa doa la finnahi wa doa Dan yang kedua yang sisanya itu menjazmkan dua fiil. Kita bahas yang pertama awalan ma yajzimu fi'lan wahidan wahyalam. Yang pertama yang menjazmkan satu fiil ya yang pertama adalah lam. Wahya harfun nafin wa jazmin wa qalbin nahwu qawlihi ta'ala lam yalid wa lam yulad. Dan dia lam adalah huruf jazm dan qalb ya. Dan contohnya ada di surat Al-Ikhlas lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maka di sana ada contoh fi'il mudhari' yang majzum setelah lam yalid dan yulad. Selanjutnya lama ya harfu nafin wa jazmin wa qalbin ya huruf nafi e, jazm dan qalb. Contohnya nahu qouli ta'ala ya. lamma yalhaqu bihim. Ya. Lamma yalhaqu bihim yang belum berhubungan dengan mereka. Selanjutnya walamul amri dan lam amr ya wahiyal lati yutlabu biha al fi'lu nahu qoulihi ta'ala liunfiq zu sa'atin lamul amr adalah lam yang dengannya ya dituntut atau diminta suatu pekerjaan atau dalam kata lain perintah Contohnya liun liyunfiq zu sa'atin. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Wa ta'ti lidu'ai indama yakunu yakunu talibu minallah yakunu talabu minallahi nahu qawlihi ta'ala liyaqdi alaina rabbuka Adapun ya lam untuk memohon atau berdoa ya dilakukan ketika kita meminta kepada Allah seperti dalam contoh ayat liyaqdi alaina rabbuka biarlah Tuhanmu membunuh kami saja maka lam di sini itu bukan lamar lamul amr tapi lamud doa karena kita meminta yang posisinya kita ada di bawah ke atas yaitu ke Allah. Itu tidak bermakna perintah tapi memohon. Selanjutnya walanahiyah la nahiyah wahyalati yutlabu biha tarkul fi'li. Ya la yang digunakan yang dengannya ya diminta suatu eh, meninggalkan suatu pekerjaan ya. Jadi yang diminta itu adalah ditinggalkannya suatu pekerjaan. Semisal contoh nahu qoulih ta'ala la tahzan. Janganlah kamu bersedih. Wa ta'ti li du'ainahu qoulih ta'ala rabbana la tu'akhidna dan datang pula la la la yang semisal ini namun namanya bukan la nahiyah tapi la doa. Seperti firman Allah Rabbana la tu'akhidna. Ya Tuhan kami, janganlah kau hukum kami. Maka di sini la bermakna memohon karena kita levelnya ada di bawah meminta kepada yang di atas. Kita lihat catatan kaki yang pertama nomor satu wa alam walamma fasluhuma lam walamma adapun alam dan ma itu asal keduanya adalah lam dan lamma. Wa innaha yazidat alaihi ma hamzatul istifhami. Ya, karena alam dan alamma itu itu kemasukan hamzah tambahan ya yang artinya apakah. Tapi asalnya adalah lam dan lama. Catatan yang kedua mislul lam wa faraq wa fariqatuha fi ba'dil umuri minha annal manfiya biha mutawak uh, eh, mut, ya mislulam wa faraq wa faraqatha fi ba'dil umuri minha annal manfiya biha mutawaqqa'un husuluhu maka pemisahan lam itu dia terpisah dari sebagian persoalan yang diantaranya bahwasannya yang dinafikan adalah e, diperkirakan pada tempatnya itu khusus lam yang ketiga al-jumuah ayat tiga maksudnya tadi eh, lamma yalhaqu bihim itu di surat al-jumuah ayat tiga. Lalu di surat At-Talaq ayat 7 itu liun zu sa'atin di surat Az-Zukhruf ayat 77 itu liyak anaina rabbuk di surat At-Taubah ayat 40 ya itu untuk la tahzan dan rabbana la tu'akhidna di surat Al-Baqarah ayat 286 Selanjutnya faidah tambahan qaulu qaulul musannifi walamul amri wad du'ai wala fin nahyi wad du'ai isyaratun ila anna hataini al adataini ma'allahi ta'ala la talqiyani illa an takuna lid du'ai Fallah, fallahu la yu'maru wa la yunha wa amma ma'a ghairillahi idza kana min adna ila a'la ya idza kana min adna ila a'la fanusammi fanusammihima su'alan la du'aan yanzuru ya syar uh, yanzuru syarhabni usaimin alal al-ajur rumiyah wa ala wa al usuli min ilmi al usuli. Ya perkataan musannif ya dalam syarahnya yaitu mul amri wa du'ai wala finnahi wa du'ai maksudnya adalah isyarat ya bahwasanya dua model eh, lam du'a ini jadi dipisah ya Ibnu Ajurum itu memisah antara lamul amr dan lamul doa. Kalau lamul amr itu lebih kepada dari atas ke bawah. Sedangkan untuk dari bawah ke atas itu disebutnya lamul doa. Yaitu menunjukkan bahwasannya ini merupakan e, adat ya atau ya etika terhadap Allah taala untuk e, memohon ya. Jadi tidak disebutkan bahwa saat kita menggunakan seolah-olah lamul amr melakukan perintah maka lebih tepat ya lamnya itu adalah dianggap lam untuk memohon karena tidak pantas ya Allah untuk kita perintah ya dan tidak pula ya dilarang kecuali terhadap selain Allah. Dan lam tersebut ya lamu doa itu biasanya berangkat dari yang lebih rendah ya min adna ila a'la kepada yang lebih tinggi atau yang dihormati. Maka kita namakan ya hal tersebut dengan permintaan bukan permohonan.